الرحيم قال Ibnu Hajar Al Asqalani رحمه Taala. Al الحديث السبعون hadis yang ke-70 wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda man asabahu qait barang siapa dia mengalami muntah au ru'af atau mimisan keluar darah dari hidung itu alfar kalau ini hampir sama dengan muntah tapi apa tapi barangkali lebih sedikit yaitu sedikit sama dia keluar dari lambung cairan au madiun atau keluar madi falyan sorif falyatawaddo maka hendaknya dia berpaling itu apa jangan melanjutkan sholatnya tetapi segera dia tinggalkan sholatnya kemudian dia berwudu Humma liyabni ala sholatih Kemudian hendaknya dia membangun sholatnya tadi. Eh, membangun sholat yang kedua di atas sholat yang pertama. Maksudnya apa itu? Misalkan dia berdasarkan hadis ini. Kalau dia mengalami perkara itu tadi setelah rakaat kedua, maka hendaknya apa? Sudah dia segera membatalkan sholatnya, kemudian berburu kembali, kemudian dia sholat sekalian apa? Melengkapi sisa sholat yang belum selesai. Kalau sholat duhur ya berarti tinggal tambah dua, kalau sholat maghrib berarti hanya tinggal tambah satu. Itu yang dimaksudkan di dalam lafaz ini. Wa huwa fi dzalika la yatakallam. Dan dia hendaknya tidak berbicara ketika keluar dari sholatnya tersebut. Soalnya kalau berbicara ya tentunya batal. Dia harus mulai sholat dari awal lagi. Ini makna yang dimaksudkan di dalam lafaz ini. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad wa ghairuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan di dilemahkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan memang hadis ini lemah. Kenapa? Karena dia datang dari jalur Ismail bin Ayyad Ani bin Juraid, Ani bin Abi Mulaika, An Aisyah. Sementara Ismail bin Ayyad walaupun beliau adalah soduk, hafarul hadis, tetapi riwayat beliau terhadap selain Ahlu Syaf apa itu? Lemah. Sementara sekarang dari sanatnya ini riwayat beliau kepada siapa? Ibnu Juraid. Sementara Ibnu Juraid adalah min Mati ahli Makkah. Maka apa? Hadisnya pun lemah. Karena apa? Ismail bin Ayas tidak meriwayatkan dari siapa sekarang ini? Dari penduduk Syam. Dia dari penduduk Syam. Kemudian juga hadis ini pun keliru dari dari makna eh, apa? Dari lafaz yang sebenarnya, apa? Dari sanad yang sebenarnya. Beliau salah di dalam menyampaikan hadis ini, menyampaikan sanad hadis ini. Karena sebenarnya sebagian yang dirosikan oleh para hufat, riwayatnya adalah dari Ibnu Jurais dari ayahnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itulah yang benar. Eh, sanad yang benar menurut para mufrad. Sekalipun demikian, walaupun sanad yang benar adalah demikian, itu pun hadisnya lemah. Kenapa? Karena Ibnu Juraih meriwayatkan dari ayahnya. Ibnu Juraih itu siapa sih? Ibnu Juraih Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Makki. Ayahnya berarti siapa? Abdul Aziz. Dan beliau itu rahimahullah taala do'if. Maka tetap sanadnya itu lemah. Di samping beliau lemah, beliau juga langsung mengatakan qala Rasulullah. Berarti apa ini? Berarti dia adalah mursal. Tidak tahu siapa sahabinya, apa jangan-jangan dia mendapatkan dari yang bukan sahabi. Maka dia menjadi semakin lemah sanatnya. Oleh karena itulah para hufat besar melemahkan hadis ini. Di antaranya adalah Imam Ahmad, Imam Abu Hatim Ar-Razi, Imam Abu Zur'ah, kemudian juga Az-Zuhli, Ibnu Adi Adaru Qutni, al Bayhaqi, Nawawi dan yang lain-lain. Berarti kalau hadis ini lemah, bahkan memang lemah sekali sebenarnya, berarti apa? Dia tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Baik. Tapi sekarang kita akan membahas karena Ibnu Hajar, kalaupun beliau meriwayatkan suatu hadis dan beliau tahu itu lemah dan beliau sebutkan kelemahannya, kenapa beliau tetap menyebutkan di dalam bulu bulu-bulu maram itu adalah untuk apa? Untuk mengisyaratkan bahwasanya pembahasan ini dibahas oleh para ulama. Maka kita akan membahasnya. Yang pertama adalah masalah koi, yaitu muntah. Apakah muntah itu membatalkan wudhu? Terjadi perselisihan yang besar di kalangan para aimah tentang masalah ini. Adapun eh, yang mengatakan membatalkan wudhu dalilnya adalah hadis ini. Sementara hadis ini lemah, maka apa tidak bisa dijadikan sebagai sebagai hujah. Dan yang lain, maksudnya mereka mendatangkan dalil yang lain juga yaitu apa? Qa'an Nabi saw alaihi wasallam Nabi saw muntah kemudian beliau ber Ini secara lahiriah sanatnya benar. sanatnya apa? sanatnya adalah apa? Kuat. Sebagaimana yang anak sebutkan, tapi setelah diteliti lagi ternyata apa? Ternyata sanatnya itu lemah dan diselisih oleh para hufad yang lain. Karena lafaz yang benar adalah apa? Qa'an Nabi saw faafkar, Nabi saw itu muntah kemudian beliau berbuka waktu alaihi wadu'ah. Kemudian saya curahkan kepada beliau air wudhu beliau. Jadi itulah lafaz yang benar. Bukannya beliau muntah kemudian wudhu, tetapi apa? Muntah kemudian beliau berbuka puasa. Kemudian aku apa curahkan kepada beliau air wudhu. Sekarang, walaupun itu adalah lafaz yang benar, apakah ini menunjukkan bahwasanya koi yaitu muntah membatalkan wudhu? Maka yang benar adalah dia tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Yang pertama, karena lafaz tadi, lafaz sauban, fasodatu lahu wadu'ah, oh enggak ada lafaz fa, tapi sodatu lahu wadu'ah, saya mencurahkan kepada beliau air wudhu beliau, tidak menunjukkan bahwasanya beliau wudhu itu karena apa? Karena beliau koi. Mungkin wudhu karena apa? Untuk menyegarkan kembali, karena saking lemahnya sampai terpaksa beliau e, berbuka puasa. Itu yang pertamanya. kedua, sebagian ulama mengatakan tidak ada dalil yang menunjukkan sebelum ini beliau itu apa dalam keadaan sudah suci. Maka bisa jadi beliau wudhu karena memang beliau tadi memang belum punya wudhu. Maka manakala dalilnya itu tidak jelas, maka tidak bisa kita kaitkan wudhu Rasul itu dengan sebab apa? Dengan sebab koi, dengan sebab muntah. Makanya Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian juga satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwasanya koi itu tidak membatalkan wudhu. Bahwasanya muntah itu tidak membatalkan wudhu. Dan ini juga yang dirasikan oleh uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam al wazii Imam Ibnu Usaimin, dan yang lain-lain. Dan jika mereka mengatakan karena al-asal adalah at toharah asal setelah orang bersuci adalah dia tetap suci dan tidak keluar dari itu kecuali dengan dalil yang jelas. Kemudian yang kedua adalah kolas atau kol. Dua-duanya boleh, lamnya disukun atau lamnya di fathah boleh dia itu adalah apa? Sesuatu yang keluar dari rongga perut. Kalau yang disebutkan di dalam nihaya itu adalah sepenuh mulut atau yang kurang dari itu. Tetapi dengan syarat apa? Dia itu bukan muntah. Apa kesimpulannya adalah apa? Dia tidak membatalkan wudhu karena hadisnya doif. Dan itu adalah masih juga pendapat siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Thalib, Imam Az-Zuhri, Syekhul Islam dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah masalah ru'af, yaitu masalah mimisan. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hal itu membatalkan wudhu dengan hadis di atas, hadis Aisyah. Tapi sudah lewat bahwasanya hadisnya lemah. Dan sebagian dari mereka berdalilkan dengan apa? Dengan perbuatan Ibnu Umar. Tetapi apa? Tetapi ini tidak menunjukkan bahwasanya hal itu membatalkan wudhu. Barangkali Ibnu Umar berwudhu sekedar apa? Istighfar saja. Adapun ulama yang lain yaitu siapa Tawud, Salim, kemudian Makhul, Rabi'ah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Saud dan yang lain-lain kita Ibnu Munzir merosikan bahwasanya keluarnya darah dari hidung itu tidak membatalkan wudhu karena tidak ada dalil yang sahih tentang masalah ini. Dan itu adalah pendapat yang benar. Adapun untuk masalah mandi kita sudah lewat kemarin dari hadis siapa? Hadis Ali dan juga hadis Miqdad. Terkadang para ulama memasukkan di dalam musnad Ali, terkadang memasukkan ke dalam ini saja. Yaitu ketika ditanya tentang mali, apa kata Rasulullah SAW? Iksil dakaraka kata wabdo. Cucilah kemaluanmu, kemudian hendaknya engkau berwudu. Menunjukkan bahwasanya apa? Keluarnya mali itu membatalkan wudu. Sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Al-hadisul hadi wa Hadis yang ke-71 Wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhumah anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atawaddau min luhumil ibil atawaddau artinya apa a atawaddau hamzah istifhamiyahnya mahdhuf jawazan boleh boleh eh, apakah saya itu berwudu dengan sebab ini adalah min sababiyah dengan sebab daging kambing yaitu memakan daging kambing oh insyaallah kalau kamu mau, ini menunjukkan apa? Kalau mau, silakan wudhu. Kalau mau, tidak usah berwudhu. Ini menunjukkan terkadang seseorang itu berwudhu bukan karena suatu kewajiban, tapi sekedar apa? Sekedar istighfar. Dan ini juga sisi pendalilan yang disebutkan Imam Syafi'i dan yang lain-lain tentang apa? Kes yang barusan kita bahas. Bahwasanya setelah Rasulullah SAW mengalami apa tadi? Mengalami muntah, kemudian beliau berbuka puasa, kemudian beliau berwudhu, bisa jadi wudhunya itu bukan menunjukkan apa batalnya beliau. Tapi mungkin semata-mata karena beliau ingin melakukan istibahkan. Kenapa? Karena mereka mengatakan al-fi'lu la yusafadu minhu aksaru al istihbab. Sekedar fi'il Nabi, tidak bisa kita ambil faedah kecuali apa? istighfar. Kalau semata-mata perbuatan Nabi, itu sekedar untuk apa? istighfar? Bagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Maka terkadang orang wudhu bukan karena batal, tapi karena apa? untuk istighbar perkara yang sifatnya mustahabat. atau atawadda'u min luhumil ibil, apakah saya harus berwudu dikarenakan makan daging onta? Qal na'am. Iya. Menunjukkan apa? Bahwasanya daging onta e, makan daging onta itu membatalkan wudu. Dan hadis ini juga datang dari siapa Al-Bara bin Azib diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Jadi pembahasan masalah bahwasanya memakan daging unta itu membatalkan wudhu, ini datang dari dua sahabi. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Ishaq dan yang lain-lain. Adapun kalau Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang lainnya, mereka menganggap ini tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Dalil mereka adalah hadis Jabir. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu karena akhirul amro ini min Rasulullah SAW tarka al wudhu mimma masafin nar. Akhir dari urusan Rasulullah SAW adalah yaitu menjelang wafatnya Rasulullah yang yang apa yang mutlak syariat yang sudah menetap adalah apa? Beliau itu tidak berwudhu disebabkan oleh memakan sesuatu yang apa? Yang disentuh oleh api. Karena pada awal-awal syariat Islam, setelah kita memakan daging yang disentuh oleh api, maka kita wajib untuk berwudu sebagaimana telah sahih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tetapi memang setelah itu hadis ini mansuh. Setelah itu apa ada keringanan. Setelah kita makan daging apapun atau makan apapun, baik dia itu disentuh oleh api ataupun tidak dimasak oleh api, dia tidak membatalkan wudu. Tetapi dijawab oleh para ulama, yaitu apa? Kalaupun hadis ini sahih, masalah Rasulullah SAW tidak lagi berwudu, disebabkan makan daging yang disentuh oleh api, maksudnya adalah dibakar atau dimasak. Hadis ini umum dan dikhususkan dengan hadis yang membahas masalah apa itu makan daging unta. Dan itu biasa, Torikotul Jama adalah dengan cara apa itu takdisul am atau takdisul mutlak. Termasuk cara menggabungkan hadis yang nampak bertentangan adalah kita mengkhususkan lafaz yang umum atau kita apa kita membatasi e, kita mengikat lafaz yang masih bebas lafaz yang masih mutlak maka ini termasuk dari pembahasan tersebut makanya Imam Nawawi rahimahullah taala walaupun beliau dari Syafi'iyah beliau sendiri berpendapat apa bahwasanya yang rajih adalah bahwasanya makan daging unta itu membatalkan wudhu karena dalilnya terlalu jelas Baik. Itu kesimpulan dari sekian banyak perselisihan para ulama dan ini pula yang dirosihkan oleh siapa? Oleh Al-Baihaqi. Padahal Al-Baihaqi, Al-Baihaqi makruf sebagai apa? Termasuk min kibari Syafi'iyah. Sampai-sampai para ulama mengatakan lama min ahadi min Syafi'iyah illa wali Syafi'i alaihi minnah illa Al-Baihaqi. Fa inna lil Baihaqi ala Syafi'i minnah. Uh, minnah. Tidak ada seorang pun dari Syafi'iyah kecuali apa? Dia punya hutang budi kepada Syafi'i. Kecuali Al-Baihaqi. Justru Syafi'i yang berhutang budi kepada bayi haki. Karena seluruh kalam Syafi'i itu didatangkan dalil-dalilnya oleh bayi haki. Bayi haki, alur hadis dan alur fiqih. Tetapi ternyata apa? Untuk masalah ini al haki merojihkan apa itu? Bahwasanya memakan daging onta itu membatalkan wudhu karena dalilnya terlalu jelas. Dan ini juga yang dirasikan oleh Syekhul Islam, juga Imam Ibnu Qayyim, Imam asy Imam Al-Albani, Ibnu Bas kalau wajib dan yang lain-lain dari para ka'imah. Karena dalilnya memang terlalu jelas. Sekarang bagaimana kalau kita bukan memakan dagingnya, tetapi memakan bagian dalamnya, yaitu apa? Misalkan hatinya, atau mungkin adalah pankreasnya, atau mungkin adalah ususnya. Maka bagaimana yang benar? Maka para ulama mengatakan, para ulama yang tadi merojihkan dia itu adalah membatalkan wudhu, maka ini juga membatalkan wudhu. Karena sebenarnya dia ini adalah hukumnya sama. Hanya saja apa? Khorojal makrojal golit Lafaz umum adalah apa? Adalah makan daging. Tentunya kalau makan daging biasanya apa? Masuk di dalamnya makan yang lain-lain dari anggota badannya. Maka hukumnya sama. Itu adalah pendapat yang benar. Walaupun apa memang ini khilaf yang besar, tapi itulah yang benar, insya Allah. Demikian pula ketika apa kita membahas masalah apa itu Uh, eh, walah malfinzir. Allah Taala mengharamkan apa daging babi. Bagaimana kalau dia tidak memakan daging babi tapi makan ususnya? Boleh tak? Tak boleh. Jalannya terlalu jelas. Maksudnya adalah pemahaman itu terlalu jelas bahwasanya dia itu umum. Walaupun lafaznya adalah apa? Adalah laham. Sekarang bagaimana kalau kita meminum marok? Marok itu apa? Ya? Sup ya? Supnya, sup dari daging unta. Apakah dia membatalkan wudhu? Ini jelas di kalangan para ulama. Tapi yang rajih adalah sebenarnya marok itu adalah muhalal min minal lahm. Dia itu adalah apa? Hasil tahlil. Tahlil itu bagusnya apa ya? Ya sari dari daging. Maka dia masuk di dalam hukum pengharaman juga. Kecuali kalau dia terlalu apa? Terlalu bening misalkan kita yakin betul-betul bahwasanya ini tidak ada sari dagingnya. Maka sebagian ulama mengatakan ya ini tidak masuk di dalam pembahasan makan daging. Nah, memang ini bahaya sebenarnya. Kondisi yang bahaya karena seringkali adalah marok itu tidak terpisah dari daging walaupun sedikit. Adapun untuk masalah susunya, maka kebanyakan ulama yang mengharamkan, eh, apa mengharamkan, yang menyatakan eh, apa itu batalnya wudhu karena makan daging unta, mereka menyatakan kalau sekedar susunya itu tidak apa-apa. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu tidak membatalkan wudhu kalau hanya susunya. Baik. Sekarang walaupun tidak dibahas di sini tetapi dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam I'lamul Muwaqqi'in apa hikmah dari daging unta kenapa dia itu khusus sementara daging-daging yang lain tidak mengalami pembahasan yang semacam ini di dalam masalah pembatalan wudhu kenapa untuk daging unta itu dia membatalkan wudhu sementara telah mustaqil di kalangan ahlu sunnah wal jamaah anna syariah mu'allalah bahwasanya syariat itu pasti ada apa? ada alasannya dan ada hikmahnya maka Ibnu Qayyim menyebutkan setelah dalil-dalil dikumpulkan tentang pembahasan unta, memang ternyata di situ mengandung makna apa? Karena di dalam daging unta di situ ada kuah syaitaniyah, kekuatan setan. Buktinya yang pertama apa? Rasulullah SAW mengatakan apa? Kuli Kulikotil ibir minas syaitan fa'ahinuha biha. Sesungguhnya onta itu diciptakan dari setan atau dalam yang, yang lain adalah apa diciptakan dari jin. Maka hinakanlah onta itu dengan engkau menaikinya. Sementara dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa? Bahwasanya al-kibr wal khuyala inda apa? Inda adnabil ibil wal fakor. Kesombongan dan keangkuhan itu di kalangan apa? Orang-orang yang memegang ekor-ekor unta dan ekor-ekor lembu. Menunjukkan apa? Memang ada jiwa setan di situ. Dan juga hadis yang lain. Apa itu? Sholat Rasulullah SAW Fi apa? Fi marofidil ghanam. Wanaha anis sholat fi marofidil eh, ibil. Rasulullah SAW melarang, eh, Rasulullah SAW itu biasa sholat di apa itu kandang kandang kambing. Sementara beliau melarang untuk kita sholat di apa? Di tempat menjerumnya unta, tempat mendekamnya dan menetapnya unta. Sementara dalam hadis yang lain lagi, hadis apa itu? Hadis Abu yang diriwayatkan Imam Muslim ketika Rasulullah dan para sahabatnya mereka ketiduran, tidak sholat tidak sholat subuh sampai matahari meninggi. Apa kata Rasulullah SAW? Apa itu? Irtahilu fa inna hadzal makan yashuduhu syaitan. Hendaknya kalian pergi dari sini karena tempat ini disaksikan oleh setan, dihadiri oleh setan. Maka kumpulan dari dalil-dalil ini menunjukkan apa? Di antara hikmahnya wallahu a'lam adalah karena memang di dalam diri onta itu ada kekuatan setan dan setan itu diciptakan dari api. Sementara api itu kalau dengan apa? Dengan air. Maka hendaknya orang yang e, makan daging onta hendaknya setelah itu dia berwudu. Tetapi ini adalah apa? adalah hikmah yang tidak jelas dalilnya dari Rasulullah. Maka kalau ulama yang lain mengatakan hikmahnya kita tidak tahu, maka boleh juga hikmahnya adalah mutaaddi eh, apa ta'abudiyah. Kita tidak tahu apa apa hikmahnya. Itu boleh. Cuma yang dirasakan Syekhul Islam Ibnu eh, Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa dan Ibnu Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in adalah ini tadi. Hikmahnya demikian wallahu taala alam. Ilahuna. Soalnya itu Insya Allah yang wajib adalah apa? Dia tidak membatalkan wudhu. Karena memang yang namanya susu itu bukan daging. Demikian pula apa? Kencing onta itu bukan daging. Maka yang rosi insya Allah adalah demikian. Berdasarkan apa pendapat Imam Ahmad dan yang lain-lain. Tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau memang kita hendak ber berubah dengan apa dengan air, air kencing unta hendaknya apa ditunda maksudnya setelah kita dapatkan airnya itu ditunda agak ada beberapa saat jangan sampai apa ketika masih panas-panas kita minum nanti bahaya seperti yang dilakukan salah seorang hewan kita ketika di Yaman dalam rangka mengamalkan hadis tapi caranya keliru Unta dan kencing langsung kacangkan mulutnya. Terlalu sih nanti ya Jangan seperti itu. Dan juga bahaya kalau tiba-tiba ontanya menggerakkan kaki, wah, aduh, gila. Kita tunda apa? Kita kita masukkan wajah dan kita tunda sekejap. Bisa sekejap. Iya.